Apa hukumnya seseorang yang menikahi ibu tirinya? Tidak sah. Setelah mati atau dicerai ayahnya, nggak bisa. Haram mahram. Ibu tirinya adalah mahram dan harus dipisahkan kalau terus dilanjutkan terjadi zina. Anda punya seorang bapak menikah dengan seorang perempuan, bapak Anda meninggal. Maka ibu Istri bapak anda adalah ibu anda sampai kapanpun. Biarpun belum pernah digauli oleh bapakmu, itu lain permasalahannya, bukan masalah robibah itu. Wa manakah aba'akum minan nisa'i illa maqad salaf. Jadi mutlak tidak ada ikatannya sudah dimasuk, sudah digauli atau belum digauli. Dulu pernah ada yang bertanya, yang sudah ditulis dalam sebuah fatwa tertulis, bahwasanya ada seorang perempuan itu dinikahi oleh seorang laki-laki. Rupanya menikahnya seorang laki-laki itu hanya nikah mahram saja biar keluar masuk. Jadi waktu itu saya masih umur 7 tahun katanya. Kemudian oleh bapak saya dinikahkan dengan seorang alim yang biasa keluar masuk rumah ini. Setelah itu saya dicerai. Dan orang alim itu punya anak. Sehingga di saat anaknya gede mungkin lihat dia akhirnya kok ini anak baik, akhirnya mau dinikahkan. Bagaimana? kalau saya itu menikah dengan anak tiri saya berarti kayak itu ibu tiri maka jawabnya tetap tidak boleh biarpun hanya sekedar akad nikah belum dikauli dan itu disepakati ulama disepakati ulama itu tidak diperkenankan dan hukumnya menjadi mahram dan kalau terjadi pernikahan adalah zina illa manakah aba'ukum minan nisa? eh, wa manakah aba'ukum yang dilarang untuk kau nikah adalah siapapun yang dinikahi oleh orang tuamu baik sudah dikauli oleh orang tuamu atau belum Berbeda dengan robaib, robibah, anak tiri. Warobaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Kalau seseorang menikah dengan ibunya, belum sempat menggauli ibunya, boleh mencerai ibunya lalu menikahi putrinya. Tapi kalau seseorang pernah menikahi putrinya, kehormatan seorang ibu luar biasa besar. Jadi kalau ada seseorang menikah dengan seorang putri, biarpun belum digauli kok putrinya mati, ya ada seorang janda, contoh saja mohon maaf contoh, seorang janda belum tua, umurnya masih 40-35 tahun, punya anak umur oh, oh janda 40 tahun, punya anak umur 20 tahun. Ternyata dinikahkan dengan seorang laki-laki. Mungkin saking senangnya baru nikahkan, kau beli nikah, sang anak perempuan itu habis akan nikah mati kaget Ya kan? Ibunya kan nyesel nangis-nangis begitu. Ya, ibunya nyesel nangis, nangis. Dan nah, mungkin dia melihat ibu daripada kasihan ibu dinikahi saja kalau itu. sah karena apa? Enggak eh, sah, enggak boleh. Tidak diperkenankan karena apa? Kehormatan seorang ibu. Tapi kalau dibalik nikah dengan seorang ibu umur 40 tahun, tak punya anak umur 2 yaitu tadi ibunya baru dinikahi mati belum digauli Lihat anaknya nangis-nangis saya minta abah tidak ada yang menggantikan saya abah nikahi saya saja nah, ini abah di jadi yaitu sah karena apa nikah ibunya dengan belum diga digauli ini tidak bisa dibedakan dibeda tidak bisa disamakan dengan bapak tadi jadi waroba ibuku mulati fi hujurikum minisa ikumulati lati dakhaltum bihinna itu. Jadi kalau kalau masalah ini kalau laki-laki bapak. Jadi nggak boleh Anda menikah dengan ibu tiri tidak diperkenankan selamanya. Tidak boleh dan hukumnya adalah haram, dosa dan itu menjadi zina. Biarkan nih kehormatan orang tua. Jangan sampai dinodai kehormatan bapak.